ولذلك خلقهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا هو حق الله حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده أن يعبد أن يعبد وحده لا شريك له ثم يعبد أن يعبد وهذا هو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده وحده أن يعبد وحده لا شريك له ثم يأتي بعده حق المخلوقين وآكلهم وأولاهم بذلك حق الوالدين ولهذا يقرن آه. آه. آه. ثم وهذا ثم يأتي بعده ثم يأتي بعده حق المخلوقين نعم وآكدهم وآكدهم وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين حق هذا وآكدوا مرفوع لأنه مبتدا فهمتم وآكدهم وأولاهم بذلك حق خبر حق الوالدين خبر من آكدوا آكدوا هذا اسم تفضيل انتم اسم تفضيل على وزن افعل أفضل أحسن نعم ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفي الصحيحين عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله من أبر قال من أب بر يبر إذا من من أبر قال أمك قال ثمن قال أمك قال أمك ثم أمك أمك قال ثم من قال أمك بالنصب نعم قال أمك Suma man qala abaka summa adnaka summa adnaka wal yatama wa hum as la kasaba lahum la kasiba isim fa'il ya. la kasiba lahum la kasiba lahum min al-aba wal masakin alladhina la yajiduna ma yunfiquna على أنفسهم وأهليهم قال حسن البصري وقولوا للناس حسنا فالحسن من القول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويحو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحقرن من المعروف شيئا وإن لم تجد فلقاء أخاك هذا ليس ليس صح خالق قل خالقي خالق أخوك وإن لم تجد خالق خالق هذا في الأمر يبدو هذا في خطأ له نعم لا تحقرن بالمعروف شيئا وإن لم تجد جواب وإن لم تجد وإن لم تجد خالق خالق أخوك خالق أخاك خالق أخاك بوجه مبارك يبدو هذا في خطأ ها ماذا أو فلق أخاك نعم ممكن هذا فلق هذا أحد ماذا لا لا يبقى فرقة نعم فرقة لقي يلقى فرقة فرقة نعم, آه، نعم. فرقة أخاك فلقى أخاك بوجه بوجه منطلق نعم وأخرجه مسلم وفهنا فاء الجواب لأنها متصل به في المد... في, لا... في الأمر نعم إذا كان الجواب في الأمر لا بد بالفاء لا بد بالفاء صحيح الفلقة نعم فلقة أخاف ومن بعد ما أمرهم بالإحسان للناس بالفعل فجمع بين طرفي طرفي الإحسان الفعلي الفعلي والقولي ناسب ناسب nasaba ay ya'murahum ay husna thumma akada akada al-amra wal ihsan ila nas bil muta'ayyin min dzalik wa huwa as wa ay بنو إسرائيل تولوا تولوا عن ذلك كله أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا القليل منهم هذا حال هذه الأمة أي حال بني إسرائيل أما حال هذه الأمة الإسلامية فقد أمر أمرهم الله بنذير بنذير ذلك فقامت بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها ولله الحمد والمن والمنة والمنة والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل dan ingatlah ketika kami mengambil misal perjanjian Bani Israel Bani Israel keturunan Nabi Allah Yaqub alaihissalam la ta'buduna illallah kalian tidak boleh menyembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidain ihsana dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik wazil qurba dan terhadap kaum kerabat wal yatama dan anak yatim wal masakin dan orang-orang miskin وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna dan bertutur katalah kepada manusia kepada orang-orang dengan tutur kata yang baik Wa وَأَقِيمُوا salat dan tegaklah Wa atul zakat dan keluarkan zakat ثم توليتم إلا قليلا منكم kemudian kalian berpaling kecuali sedikit di antara kalian wa antum mu'ridun dan kalian betul-betul orang yang berpaling قال المؤلف رحمه الله يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر الله سبحانه وتعالى menjelaskan menerangkan Bani Israel kepada Bani Israel bima amarahum bihi minat awamir tentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka yaitu minal awal min ini dari bayannya bayan untuk menjelaskan bima ma itu apa maksudnya? Minal awam berupa perintah-perintah. Wa akhadha mitsaqahum ala dzalik. Dan Allah ambil perjanjian mereka atas hal demikian itu. Demikian mana? Ha? yaitu al-awamir perintah. Wa annahum a'radu an dzalika kullihi 'amdan. Dan mereka berpaling dari hal semua itu. Semua perintah Allah. Amdan dengan sengaja. Wahum ya'rifunahu dan mereka mengetahui dan mereka mengetahui wa yadhkurunahu dan mereka pun menyebutkannya فأمرهم تعالى أن يعبدوا Maka Allah perintahkan mereka untuk menyembahnya, menyembah Allah. Wala yushriku bihi dan jangan mereka mensyirikkan Allah syai'a dengan sesuatu wa bihadza amara jami'a khalqihi karena dengan inilah ini bihada agama yang disyaratkan yaitu menyembah Allah dan tidak boleh mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Dan dengan sebab inilah Allah perintahkan seluruh makhluknya. Walidzalika khalaqahum. Dan untuk inilah Allah ciptakan mereka. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah firmankan وما أرسلنا من قبلك من رسول dan kami tidak mengutus sebelum kamu kamu sini adalah Muhammad mir rasulin dari seorang rasul illa nuhi ilaihi Melainkan Kami wahyukan kepadanya Annahu la ilaha illa ana fa'budun Bahawa Sesungguhnya Tidak ada Tuhan Yang berhak untuk disembah Melainkan saya Kata Allah Fa'buduni Oleh sebab itu Sembahlah kalian aku. Ikhwan ahibba Ayat ini Allah menceritakan kembali tentang peristiwa yang pernah terjadi terhadap Bani Israel yaitu Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian atau berbuat janji kepada mereka. Isi perjanjian adalah mereka harus betul-betul menyembah Allah. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kaum kerabat dan berbuat baik kepada para anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian bertutur kata dengan tutur kata yang benar, yang baik. Kemudian menerapkan salat, mengeluarkan zakat. Itulah isi perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak bertahan lama. Karena Bani Israel melanggar perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka berpaling tidak mau melaksanakan perjanjian. Mereka tinggalkan dengan secara sengaja. Padahal mereka tahu Setelah Allah perintahkan dalam perjanji Allah perintahkan menyembah Allah lalu mereka berpaling. Yang mereka sembah apa? Al-Ajil, anak lembu. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Nah padahal beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikatkan Allah dengan sesuatu ini merupakan perintah yang paling utama. Perintah besar. Karena tidak ada seorang rasul pun Allah utus ke muka bumi melainkan tugas yang paling utama yang harus disampaikan oleh mereka adalah memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembah Allah semata-mata dan tidak boleh mensyirikatkan Allah dengan sesuatu sedikit pun. Wa hadza huwa haqqullah karena ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. An yu'bada wahdahu kata Ibnu Katsir yaitu agar Allah disembah, agar dia disembah wahdahu semata-mata. Hanya dia disembah. La syarika lahu dan tidak ada syarikat baginya. Nah, oleh karena itu di dalam semua pernyataan dalam ibadah itu mengandung beribadah Allah semata-mata dan tidak boleh berbuat syirik baik dalam ibadah sholat maupun ibadah-ibadah lainnya. Terlebih lagi ibadah haji di mana pernyataan ini diungkapkan dengan secara terang-terangan sehingga didengar oleh seluruh orang-orang yang ikut haji yang melaksanakan ibadah haji bahkan disaksikan oleh seluruh makhluk لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك Perhatikan kalau antum merenungkan kalimat talbiyah Betapa kalimat ini Allah perintahkan untuk diucapkan. Dari mulai kapan? Terutama dari mulai ha, ihram. Dari mulai ihram. Nanti berakhir sampai tawaful wajah. Tawaf tawaf Tawaful Ifadah pada tanggal 10. Nah ini pernyataan luar biasa dan diucapkan oleh seluruh yang ikut haji berkumandang kalimat ini disaksikan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit termasuk para hewan-hewan pun ikut mendengarkan talbiyah ini. Labbaik labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Saya datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu. La syarika lak. Tidak ada syarikat bagimu. Innal hamda wan ni'mata wal mulk sesungguhnya pujian seluruh pujian dan seluruh nikmat dan seluruh mulk kerajaan seluruh kerajaan tidak ada yang tertinggal kerajaan yang ada di bumi ini maupun kerajaan yang ada di surga itu hanya milik Allah la syarikalah tidak ada syarikat baginya tidak ada seorang pun yang ikut andil untuk memiliki dan berkuasa terhadap kerajaan Allah. Pujian, nikmat, tetapi nikmat dan pujian semata-mata hanya dari Allah. Nah itulah diucapkan pernyataan yang luar biasa. Kenapa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu karena itu merupakan suara keputus Allah. Allah, Allah telah memutuskan Allah ta'budu illa iya bahwa tidak ada yang disembah melainkan hanya Allah. Itu keputusan final, tidak boleh tawar, tidak boleh tawar-tawar lagi. Sudah keputusan Allah. Nah, Allah karena itu kalau sudah keputusan Allah tidak boleh dilanggar, tidak boleh diroba, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu sudah final. Wa qadarabuka an la ta'budu illa iyyah. Perhatikan makhlukin. Kemudian setelah itu datang hak makhluk. Dalam ayat ini La ta'budu illa illallah itu hak Allah. Setelah itu baru hak makhluk. Wa bil walidain ihsana. وآكلهم وأولاهم بذلك حق الوالدين Nah, hak makhluk yang paling utama dan tidak ada lagi adalah hakul walidain. Hak berbuat baik terhadap kedua orang tua. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين Nah ada karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan Baina haqqihi antara haknya Wa haqqil walidain Dan hak kedua orang tua karena qala ta'ala sebagaimana Allah firmankan wa qada rabbuka an la ta'budu illa dan Tuhanmu telah memutuskan bahwa kalian tidak boleh menyembah melainkan hanya Dia di Allah وبالوالدين إحسانا dan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Nah, perhatikan Allah rangkaikan hak Allah, hak makhluk dengan hak Allah. Hak makhluk di antara makhluk yang paling utama diperlakukan secara baik pada manusia ini adalah kedua orang tua. Oleh karena itu, bang, ah, di ah, dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu Taala menjelaskan tentang syirik merupakan dosa besar, Allah rangkaikan setelah itu adalah hukukul walidain. Dosa durhaka kepada kedua orang tua menunjukkan betapa besarnya dosa terhadap kedua orang tua. Yaitu setelah dosa itu. Nah, oleh karena ini harus menjadi perhatian kita semua tentang masalah kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tua. Berwajib ini bukan perkara kecil. Sekarang ini banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang sudah dewasa, karena dari setelah mulai mukallaf, banyak yang durhaka kepada kedua orang tua. baik dengan perkataan maupun dengan sikap. Sedikit saja orang tua, ayah maupun ibu, terutama ibu, merasa tersakiti hatinya, terluka hatinya akibat perkataan sang anak maupun sikap sang anak terhadap mereka itu sudah merupakan dosa besar setelah dosa syirik. Tidak bisa diampuni oleh Allah dengan secara istighfar. Tidak bisa diampuni oleh Allah dengan secara bertaubat kepada Allah tanpa meminta maaf kepada kedua orang tua. Pintu surga berada di kaki sang ibu. Al-jannatu tahta aqdamikum mahal kata Rasulullah. Kalau mau masuk surga harus melalui pintu. Pintunya mana? Ibu. Artinya jika ada dosa sang anak berhadap kepada ibunya terutama maka pintu surga belum bisa terbuka untuknya. Belum bisa terbuka untuk dia. Kisah yang sering kita dengar ketika <coughs> seorang laki-laki diberitahukan tentang yang meninggal. Memang riwayat ini diper sebagian ulama ulama hadis ini lemah tapi tidak jadi masalah menjadi apa? Menjadi uh, pelajaran. Yaitu kisah yang cukup masyhur di tengah-tengah masyarakat yang sering diungkapkan oleh para pembandel diberitahukan kepada Rasulullah tentang seorang anak laki-laki seorang laki-laki yang mau sakratul maut akan tapi sulit untuk sakratul maut. Lalu diberitahukan kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Kata Rasulullah, apakah ibunya masih ada? Ibunya masih ada. Ditanya oleh Rasulullah, apa dosa sang anak ini terhadap sang ibu? Sang ibu mengatakan, dosanya banyak. <clears throat> Sehingga sang ibu sulit untuk bisa memberikan maaf kepada sang anak. Maka Rasulullah minta untuk dimaafkan. Akan tapi ibu, sang ibu ini belum juga mau berikan maaf. Kata Rasulullah kalau itu, Rasulullah perintahkan kepada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Sang ibu ini Sampai pun bertanya, untuk apa saya bakar? Kata Rasulullah, dibakar saja di sini. Daripada dia dibakar di akhirat. Akhirnya singkat riwayat ini, sang ibu ini memaafkan sang anak. Setelah dimaafkan, maka sang anak ini bisa menentukan kalimat syahadat tauhid. Kemudian dia pun meninggal. Nah riwayat ini diambil oleh lemah oleh lemah. Kelemahannya mana? Tidak mungkin Rasulullah membakar orang. Karena bakar manusia hidup-hidup kan tidak boleh. Itu hal Ini dari satu sisi kelemahan. Baik terlepas daripada hadis ini mau lemah ataupun tidak. Ini bisa menjadi apa? Menjadi pegangan, menjadi apa? Menjadi renungan, pelajaran bahwa dosa kepada kedua orang tua dosanya besar. Dan Allah pasti akan berikan ganjaran akibat dosa, dosa tersebut. Bisa ganjarannya di dunia ini, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat. Nah, oleh karena itulah kalau kita baca bagaimana sejarah salafus salih dari mulai sahabat, tabi'in, terungkap bagaimana muamalah mereka terhadap kedua orang tua mereka. Subhanallah muamalahnya luar biasa. Ketaatan mereka kepada kedua orang tua luar biasa. Sepanjang ketaatan itu tidak menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa al-Qawmi diungkapkan riwayat Kenapa beliau ini termasuk ini golongan tabi'in? Termasuk hamba Allah yang doanya mustajab. Mustajab doanya. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya tembus ke atas. Makanya Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabat, kepada Umar dan Umar, kalau kalian ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doalah kalian kepada beliau Nah ini tawasul. Tawasul yang dibenarkan. Minta doa kepada beliau. Minta doa kepada orang yang saleh. Ya kenapa? Karena doa beliau itu mustajab. Apa saja yang diminta oleh beliau pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sampai demikian orang ini? Padahal orang ini kalau dilihat orangnya biasa biasa saja. Tampan pun tidak. Orang kita. Nah itulah karena Allah tidak melihat. La yanzuru ila suwaikum. Inna Allah la yanzuru ila suwaikum kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampang kalian. Karena semua tampang ini sudah Allah ciptakan, Allah takdirkan sekian sedemikian rupa. Semuanya indah, tidak ada yang jelek. Allah nggak tapi Allah lihat adalah hati kalian. Beriman atau tidak? Ikhlas atau tidak? Suci atau tidak hati ini? Itu Allah lihat dan Allah yang amal perbuatan kalian baik atau tidak. Nah ini Uwais Al-Qarni diungkapkan dalam sejarah beliau adalah seorang anak yang taat dan patuh kepada ibunya. Dan ibunya yang sudah tua dia pun tidak pergi jauh kemana-mana. Senantiasa mendampingi ibunya. Karena tidak ada yang mengasuhnya kecuali dia. Dia yang mengasuh ibunya. Kemudian Wais al dia kepingin sebelum ibunya menghadap Allah kepingin ibunya sudah haji apa yang dilakukannya? Padahal dia ini termasuk keluarga yang tidak punya. Tidak ada kendaraan. Dia bawa sang ibu ini, dia gendong sang ibu ini. Dari mana? Dari Yaman. Dia tinggal di Yaman. Luar biasa itu dia bawa ibunya untuk bisa haji ke Baitullahil Haram. Kita nggak bisa bayangkan perjalanannya. Singkat riwayat, sampailah dia ke Baitullahil Haram. Sahabat setiap ada kafilah dari Yaman Sahabat bertanya, adakah di antara kalian bernama Uwais Al-Qarni? Setiap populer dari Yaman ditanya. Akhirnya kafilah satu kafilah dan dari ditanya kata orang yang ditanya itulah dia orang Uwais Al-Qarni dengan seorang tua Lalu sahabat meminta doa kepada Uis Al-Qarni agar Uis Al-Qarni mau mendoakan mereka. Di antara sahabat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah Uis Al-Qarni. Seorang anak yang taat, yang patuh kepada ibunya, cinta betul kepada ibunya. <clears throat> Zainal Abidin pernah saya ungkapkan dalam khutbah di sini. Cucu kutul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau termasuk abarul walad. Ila ummi termasuk anak yang patuh kepada sang ibu. Ditanya orang, masyhur beliau ini. Orang yang patuh dan taat kepada ibunya. Kamu kan orang yang taat kepada ibu, tapi kami tidak pernah melihat kamu makan satu nampan dengan ini. Kami tidak pernah melihat kamu makan dengan ibumu. Karena makan berjamaah merupakan kebiasaan Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah. Kata Rasulullah Ha? Makan satu makan untuk satu orang bisa dimakan oleh untuk dua orang. Makanan untuk dua orang bisa dimakan untuk tiga orang. Makanan untuk tiga orang bisa dimakan untuk empat orang. Ini hadis ini memberikan isyarat tentang makan berjamaah. Nah, apa kata Zainal Abidin? Saya tidak mau makan dengan ibu saya yang senampan. Saya khawatir saya khawatir, saya takut. Ketika saya mengambil makanan lauk pauk, ketika saya mengambil, jangan-jangan makan itu telah lebih dulu mata ibu saya melihat. Coba. Saya takut, jangan-jangan makanan itu yang ingin saya ambil Umpamanya dagingnya ingin saya ambil dalam nampan itu, jangan-jangan mata ibu saya lebih dulu melihat ingin mau ngambil, tapi tangan saya terlebih dahulu mendahului daripada mata. Bayangkan itu. Sampai sedemikian bagaimana sahabat ingin menjaga perasaan sang ibu. Jangan sampai perasaan sang ibu tersinggung sedikit pun. Karena itulah beliau tidak makan dari ibunya satu nampak. Coba bagaimana ketaatan luar biasa menjaga perasaan sang ibu. Kisah begitu banyak kisah salafus salih. Ketika sang ibu apa dalam keadaan sakit itu sang anak melihat sang ibunya duduk dan berdiri bukan duduk berdiri di kaki ibunya sepanjang malam tidak beranjak dari tempat ibunya subhanallah itu kisah dicatat dalam sejarah ya ikhwani nah bagaimana seorang salafus salih terdahulu yang lebih salih mereka kepada sang ibunya ketika sang ibunya sakit dia berdiri senantiasa mendampingi ibunya dia berdiri di kaki ibunya sepanjang malam tidak bergerak kecuali sang ibunya menyuruh dia untuk mengambil sesuatu kalau tidak dia tetap berdiri mendampingi sang ibu kecuali dalam waktu-waktu ibadah. Itulah kesalehan mereka luar biasa. Ya kenapa mereka demikian? Mereka paham betul bagaimana, bagaimana perintah Allah. Sebagaimana Allah perintahkan tidak boleh berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Demikian juga Allah perintahkan tidak boleh berbuat tidak baik kepada sang ibu. Terutama sedikit pun jangan sampai menyakiti sang sang ibu. Sedikit pun sebagaimana tidak boleh menyakiti Allah berusulik sedikit pun. Ini bukan hal yang main-main di ya, ikhwan. Banyak anak sekarang durhaka kepada kedua orang tuanya. Banyak sang anak menyakiti ibu dan ayahnya. Tutur katanya. Maka Allah katakan pada takut nahuma uf. Perhatikan kata Oh apa sih? Walakan arhumah Wakil qul kawan qawlan Kata-kata uf ada kata-kata yang ah. Yang sifatnya apa? Yang menolak lambat. Tapi kata-kata yang hmm. sifatnya halus. Ah. Ah saja tidak boleh. diharapkan oleh Allah. Sebagaimana Allah mengharapkan syirik sedikit pun kepada kepada kepada Allah. Bagaimana kata-kata yang lebih dari itu lagi? Ini masalah menyangkut kehidupan. Bukan di semata-mata kehidupan dunia, tapi menyangkut kehidupan di akhirat. Bahagia atau tidak, tergantung muamalah kita Allah. Dalam masalah akidah, muamalah yang wangi bersih. Dan muamalah terhadap kedua orang tua. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بقلب سليم يا hati yang murni hati yang bersih hati yang lurus hati yang tidak kotor biqalbin salim nah oleh karena itulah maka sudah sewajarnya kita sebagai sang anak terhadap kedua orang tua kita. Senantiasa kita mengucapkan kepada ayah dan ibu permohonan maaf. Minta maaf ketika kita menghubungi mereka melalui telepon, kita nggak bisa pulang. Mohon maaf dan minta doa kepada mereka. Kalau Nah, itu dia. Jangan jangan sampai orang tua kita merasa gelisah. Kenapa anak saya tidak apa? Tidak ada informasi. Tidak ada informasi. Gelisah saja itu sudah sudah membuat hati ibu kita khawatirkan. Itu surat perbuatan yang kurang baik. Apalagi sekarang sarana yang menjadi canggih setiap saat kita bisa berhubungan dengan kedua orang tua kita tanpa harus kita harus ada berhadapan di hadapannya. Perhatikan wasit sahihain. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, An bin Mas'ud radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Kata ini merupakan hak Allah, hak Allah. Qultu, summa arif, kemudian apa lagi? Qala, Berul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ay Kemudian saya katakan ay Apa lagi ya Rasulullah Al jihad di sabilillah Jihad di jalan Allah Perhatikan jihad Allah itu peringkatnya di bawah berwarga Makanya ketika ada sahabat meminta izin kepada Rasul untuk ikut jihad di sabilillah apa kata Rasulullah kamu sudah izin kepada kedua orang tuamu Belum ya Rasulullah. Justru saya tinggalkan mereka dalam keadaan menangis. Apa kata Rasulullah? Kamu pulang, minta izin kepada ayah dan ibumu, dan bikinlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah ber, melakukan, sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Rasulullah perintahkan pulang, minta izin. riwayat tentang ini begitu banyak, antum bisa membaca. izin kepada kedua orang tua untuk mau jihad. Itu jihad atas senjata, bisa tidak. Merupakan makna jihad yang paling utama. Enggak diperjalan karena Allah. Sepanjang orang tua tidak memberikan izin. Dalam konteks jihad, fardu dipakai. Kecuali kalau sudah kartu ain. Karena taat kepada amir. Nah, dalam dua yang lain berbuat baik kepada orang tua, orang tua kata Rasulullah ini Wajah fil hadis sahih dan terdapat dalam hadis sahih anna rajulan qala bahwa laki-laki berkata ya Rasulullah man adirru siapa yang harus saya perlakukan secara baik qala ummak ibumu thumma qala kemudian dia berkata lagi thumma man ya Rasulullah qala ummak ibumu Kemudian berkata lagi, "Sumaman ya Rasulullah?" Qala <coughs> Aba. Satu riwayat sampai tiga kali. Rasul mengatakan "Tsumma umma." Kemudian "Tsumma aba." Kemudian aba, kemudian ayah. Nah, kenapa ibu lebih utama? Ini bukan berarti berbuat baik kepada orang ayah tidak penting. Semuanya penting, akan tetapi ibu mendapatkan prioritas yang paling utama. Karena dialah yang melahirkan, yang mengandung. Dialah yang melahirkan antara hidup dan mati. Dan dialah yang menyusui dengan penuh kasih sayang siang dan malam, tidurnya terganggu, makannya terganggu, istirahatnya terganggu. Semua itu beliau jalankan dengan penuh kasih sayang. Tidak ada merasa letih mengasuh kita sampai kita dewasa. Kemudian pantaskah sang anak memperlakukan sang ibu dengan kasar. Apapun, apapun akhlak ibu kita, umpamanya, yang namanya ibu tetap ibu. Kewajiban sang anak memberitahukan kepada sang ibu kalau anak sudah dewasa, sudah mengerti tentang Islam, mengajarkan Islam kalau ternyata orang tua kita tidak paham tentang Islam. Sudah kewajiban. Dan itu merupakan kewajiban yang paling utama. Berdakwah, dakwah berutama adalah keluarga. Ngapain dakwah orang masyarakat kalau orang tua kita, ayah kita, tidak kita dakwah? Kenapa tidak ada anak yang tega kalau seandainya ayah dan ibunya nanti masuk neraka kan? Nah itulah karena kasih sayang ibu tidak ada batasnya. Summa abah kemudian baru ayah. Nah, kenapa ayah ibu berulang-ulang diungkapkan karena jasa ayah ibu jauh lebih besar daripada jasa sang ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, kenapa ibu disebutkan berkali-kali? Karena anak sering berhaka itu kepada ibu dibandingkan kepada ayah. Karena anak lebih berani pada ibu daripada terhadap ayah. Terkadang anak takut pada ayahnya, tapi kepada ibunya dia tidak takut. Oleh karena itulah ibu disebutkan lebih dahulu berkali-kali. Karena dosa pada ibu jauh lebih banyak daripada dosa terhadap sang, sang ayah. Tumma adna, tumma adna. Kemudian baru di bawah itu. Siapa di bawahnya? Setelah ayah, ya mungkin kakek, mungkin nenek, paman. Ya. Wal yatama dan berbuat baik kepada anak yatim. Wahum mereka ini adalah anak-anak kecil. La kasibalahum min al abah tidak ada orang yang mencari nafkah untuk mereka yaitu orang tua mereka nggak ada lagi ayahnya nggak ada lagi kasib yang mencari nafkah la kasibah yang tidak ada tidak ada orang yang yang mencari nafkah untuk mereka itu siapa apa sudah nggak ada lagi telah tiada itu dikatakan yata anak yatim. Tapi masih kecil. Kalau sudah dewasa bukan anak yatim namanya. Wal masakin orang miskin alladzina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim wa ahlihim yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang mereka nafkahkan untuk diri mereka dan keluarga mereka. Itu dikatakan orang miskin. Jadi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan rezeki yang untuk bisa diberikan nafkah kepada dirinya sendiri maupun keluarga. Nah di sini memang terjadi perbedaan ulama tentang istilah miskin dan fakir. Ada yang mengatakan fakir itu lebih miskin daripada miskin. Ada yang mengatakan justru miskin itu lebih fakir daripada fakir. Terjadi perbedaan ulama dalam masalah istilah. Nah ini kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir ini miskin ini adalah orang yang uh, tidak ada uh, tidak mendapatkan kebutuhan Ada istilahkan orang miskin itu apa? Orang miskin adalah kebutuhan pas-pasan. Itu orang miskin. Kalau dia fakir, di bawah itu lagi. Enggak ada enggak ada enggak dapat rezeki. Mau pas-pasan Rezeki saja nggak ada. Nggak ada makanan dan minuman. Itu fakir. Tapi ada yang mengatakan kalau miskin sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan bukan pas-pasan. Nggak ada nafkah untuk dinafkahkan kepada dirinya dan keluarganya. Qala Hasan Al-Basri berkata Hasan Al-Basri wa qulu lin nas husna. Berkata-katalah kalian terhadap manusia dengan perkataan yang baik. Al-husn al-husnu min al-qawli al-husnu daripada perkataan yang baik adalah perkataan yang baik adalah kata Al-Hasan Al-Basri yakmur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yaitu menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang orang berbuat kemungkaran. Wa yahlumu dan berbuat santun. Wa ya'fu dan memaafkan. Wa yasfahu dan berlapang dada. Memaafkan dan berlapang dada. Jadi bukan sekedar maafkan. Mungkin orang maafkan tapi hatinya masih sempit kan. Mungkin masih kesal. Kalau wayat sah tidak. Memaafkan kemudian hatinya plong, lapang dada. Betul-betul dia maafkan. Yasfah wa yaqulu lin husna dan bertutur kata kepada orang dengan perkataan yang baik kama qala ta'ala sebagaimana Allah firmankan wa huwa kullu khuluqin hasanin radhiyahu Allah, yaitu setiap atau semua akhlak yang baik yang disenangi oleh Allah rawat Imam Ahmad Berkata Imam Ahmad, kata Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu la tahqiranna min al-ma'ruf syai'a jangan kalian sekali-kali menganggap remeh hal yang baik jangan jangan Kalian sekali-kali menganggap remeh hal yang baik. Sekecil apapun yang baik jangan diremehkan. Wa illam tajib kalau tidak ada sesuatu yang baik engkau dapatkan mau infak enggak ada duit. Falqa'afaka biwajhin munfalid. Maka temuilah saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi ketika bertemu dengan saudara, ketika bertemu dengan teman, cukup dengan wajah berseri-seri kalau kita tidak bisa mentraktirnya. Makan bakso, makan di warteg, atau makan di maksa. Tidak bisa mentraktirnya sudah. Kasihlah senyum. Tapi senyum yang ikhlas. Nah, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Subhanallah, mudah untuk memperoleh pahala. Wa akhrajahu Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi jangan anggap remeh hal yang kecil. Ya, uang-uang cuma segini. Mau ngasih nggak enak dong. Cuma dua ribu, tiga ribu kita jangan anggap ini Bawa makan bakwan, makan bakwan dua potong, ya kan? Kasih dua potong atau satu bakwan itu sepala kita itu. Jangan anggap ini Kata Rasulullah, kita kenara walau bisyikil tamar." Takutlah kamu terhadap api neraka. Jagalah dirimu daripada api neraka walaupun ha, separuh tamar separuh tanah Kan se apa satu bakwan kan mendingan kan? Lumayan. Iya. Perbuatan yang baik akan dikenang oleh saudara kita. Akan dikenang. Kalau kita telah tiada di muka bumi ini, akan dikenang oleh beliau. Oleh mereka akan dikenang dan bisa jadi doa pun akan menuju keluar dari lidah tidak dan bibir mereka. Karena pujian mereka, pujian mereka terhadap yang sudah meninggal itu merupakan suatu kebaikan. Sudah merupakan pintu kebaikan, akan mendapatkan jalan pahala. Kemudian ومن بعد ما أمرهم بالإحسان الناس بالفعل فجمع بين طرف الإحسان بالفعل والقول perhatikan setelah perintah Allah yaitu berbuat baik kepada manusia berupa perbuatan nah yaitu apa kemudian dengan perbuatan fajara baina tarafain al-ihsan al-fi'li wal qawli maka Allah menggabungkan dua hal yaitu berbuat baik yang bersifat perbuatan dan berbuat baik yang bersifat ucapan nasaba an ya'murahum an yaqulu lin-nasi husna. Maka sesuai dengan Singgawan Allah perintahkan mereka bertutur kata dengan kepada orang tutur kata yang yang baik. Nah. Kalau tadi apa? Berbuat baik dengan perbuatan, kemudian Allah perintahkan selanjutnya dengan berbuat baik dengan ucapan. Penggabungan Allah gabung perbuatan dengan ucapan sikap dan ucapan. Ini suatu hal yang cukup bagus. Summa akad akad dan amra bi ibadati. Kemudian Allah kuatkan perintah itu dengan beribadah kepadanya. Wal ihsan ila nas. Wal ihsan ila nas dan berbuat baik kepada manusia. Bil muta'ayyini min zalika. Dengan ditentukan oleh Allah dan hal itu yaitu as-salat salat wa zakat dan zakat. Wa akhbara annahum dan Allah beritahukan bahwasanya mereka itu Bani Israel tawallu an dzalika kullih mereka berpaling daripada hal ini berbuat baik dengan perbuatan dan ucapan mereka tinggalkan ditinggalkan oleh Bani Israel tarahu mereka tinggalkan ma'amuhum di belakang mereka yang termasuk dalam kitab kita mereka kitab tidak pernah diamalkan tahu di belakang ini istilah apa ini bahasa ya maksudnya tidak diamalkan tidak diamalkan justru mereka langgar wa a'radu anhu ala amdin ba'da al-ilmi bih dan mereka berpaling daripada hal tersebut dengan sengaja setelah mereka mengetahui illal qalila minhum kecuali hanya sedikit di antara mereka yang tidak berpaling yang mengamalkannya hada halu hadhihi ummah inilah kondisi umat ini umat mana al bani Israel kondisi bani Israel perintah Allah tidak diamalkan janji Allah mereka langgar berbuat baik kepada Allah mereka tinggalkan berbuat baik kepada manusia, terutama kepada orang tua, mereka tidak kerjakan. Semua mereka tinggalkan. Perbuatan baik dan melalui perbuatan maupun dengan ucapan mereka tinggalkan. Tidak mereka amalkan. Amma ahalu hadil umat Islamnya Adapun kondisi umat Islam Fakat amarahumullah maka Allah perintahkan kepada umat Islam binawiri zalika dengan senada hal itu senada hal itu maksudnya apa senada dengan perintah yang Allah berikan kepada Bani Israel Allah perintahkan juga kepada umat ini juga beribadah hanya Allah tidak melakukan syirik kemudian berbuat baik kepada manusia terutama pada orang tua kerabat setelah selanjutnya. Nah berbeda umat ini, Fakahat umat ini melaksanakannya bima lam takum bi ummatun minal umam umam qablaha melaksanakan apa yang tidak ditegakkan oleh umat sebelum umat ini walai hamdu wal minnah hanya milik Allah segala puji dan nikmat wallahu alam ini kata Ibnu Katsir akan tetapi yang mentafsir yang meringkas tafsir ini itu riba memberikan komentar di bawah ini khutbah antum silakan baca saya ringkaskan saja saya simpulkan kata beliau ini umat generasi pertama <laughs> ini umat generasi pertama generasi sahabat tabiin yaitu tiga generasi yang paling utama mereka betul-betul menjalankan perintah Allah akan tetapi setelah mereka Termasuk sampai saat ini mereka umat ini sudah seperti umat Yahudi. Barat kita Rasulullah mengingatkan, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum," kata Rasulullah. Kamu pasti akan mengikuti umat-umat sebelum kamu. Shibran di shibrin, dira'an di dira'an. Sedikit demi sedikit. By step. Sedikit demi sedikit umat ini mengikuti umat sebelum kamu. Lau dakhalu hujra mu'min la tubuh. Kalau seandainya umat terdahulu masuk ke lubang binatang semacam biawak, umat ini pasti mengikuti. Artinya, umat ini dalam kondisi apapun, umat ini pasti akan mengikuti sikap dan tingkah laku umat sebelum umat ini. Sahabat bertanya, Al-Yahud wal Nasari ya Rasulullah. Orang Yahudi, orang Nasrani, ada maksud ya Rasulullah? Kata Rasulullah, paman, siapa lagi? kata Arifan, nah itu kan umat generasi yang terdahulu. Salah saleh, kalau mereka itu menjalankan perintah Allah. Nah, tadi sudah ungkapkan bagaimana salah saleh muamalah kepada kedua orang tua mereka. Tapi setelah mereka ini sampai sekarang ini umat ini sama seperti umat yang Yahudi. Mereka melanggar perintah Allah. Mereka terbuat yang tidak baik kepada umat manusia terutama kepada kedua orang tua. Makanya maka kondisi umat ini sama seperti kondisi umat Bani Israel. Di mana mereka mendapatkan azab, mendapatkan malapetaka, maka umat ini pun mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah. Itu bagi yang beriman. Bagi yang tidak beriman merupakan azab Allah Subhanahu setiap saat gonjang ganjing musibah sini berganti titir wal ukhra dan kok, tidak berhenti salah musibah itu seperti manusia yang memiliki kaki berjalan pindah sana pindah sini goyang sana nanti pindah daerah lain goyang lagi daerah lain bermacam-macam musibah nah kenapa umat ini tidak lagi memperhatikan agamanya. Umat ini sudah mulai meninggalkan agamanya. Illal khalilah minhum kecuali hanya sedikit umat ini yang mengamalkannya. Itu pun yang mengamalkannya bisa saja terkena musibah kalau mereka tidak mau berdakwah. Karena musibah itu Allah timpakan bukan saja kepada pelakunya, yang tidak melakukan melakukan juga terkena kalau mereka berdiam diri, berdiam sini bahasa, tidak mau berdakwah. Kita cukupkan subhanakallah la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.